بالهدوء ونادي ربك يا هو إن الكريم يجيب من ناداه فاسأله مسألة وفضلا لله مخلوقتان لله فاسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان بسانده يداه واقصده منقطعا إليه فكل من يتلوه منقطعا إليه فكل من بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته الذي جعل المصاهرة سببا لاحقا والصلاة والسلام على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yang kami hormati hadirin hadirat saudara dan para adik saudara-saudari adik-adik kami yang kami cintai dan juga tidak lupa kepada saudara kami yang kami cintai yang saat ini kita sibukkan kita yang ingin mendapatkan ridha Allah kita yang ingin mencari surga Allah menyibukkan orang lain saudara kami yang kami cintai Dr. Dudi semoga Allah menerima amal baik ini dan menjaga hingga kelak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan hadirin semuanya tentunya dan juga tidak lupa kami ucapkan kepada guru kami yang kami muliakan dan guru kita semuanya Syekh Kiai Haji Ali Badri Ahmad Khan semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau lahir batin sehingga senantiasa bisa membimbing kita semua keluarga harmonis adalah kalimat yang siapapun dari kita yang hidup pernah mendengarnya bahkan semua dari kita memimpikan atau mengharap bahwasanya keharmonisan keluarga ada di dalam diri mereka di dalam kehidupan mereka di dalam keluarga mereka di dalam masyarakat mereka akan tetapi siapapun yang tahu sebuah keistimewaan sebuah kemuliaan jika tidak tahu bagaimana cara mengambilnya, jika tidak tahu tahu bagaimana cara menuju kemuliaan keindahan, maka dia pun tidak kunjung sampai. Dia tidak akan kunjung sampai. Kalau tidak ada yang memberi petunjuk kemuliaan ada di sini pun tidak sampai, biarpun ternyata kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan sangat mudah. Yang ini mencari barang yang hilang, yang ingin mencari barang yang hilang, kalau memang tidak tahu tempatnya, tidak tahu ciri-cirinya, tidak ada petunjuknya, biarpun itu di belakang rumah tidak akan ketemu. Mungkin kita mencarinya ke ujung dunia sana. Akan tapi jika semuanya ada yang memberikan petunjuk, ternyata semuanya gampang dan yang memberi petunjuk kepada kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya pembahasan ini akan kita bagi tiga dan mungkin akan kita padatkan menjadi dua. Bagian yang pertama adalah membina keluarga harmonis dengan mempersiapkan menuju rumah tangga. Jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan. Ibaratnya membuat rumah, jangan langsung membuat rumah, kita harus memilih bahannya yang bagus. Kita pilih bahan yang bagus dan juga kita mengundang arsitek yang mengerti tukang bangun yang memang berpengalaman dia dalam hal ini untuk menuju bangunan yang istimewa ini. Kalau ternyata kita salah bahan susah nanti bentuknya. Batanya sepeda bentuk ini bikin pusing. Insinyurnya pun bingung ngaturnya. Makan waktu dan biaya banyak nggak berhasil kadang-kadang nggak indah hasilnya. Kemudian di saat membangun itu sendiri harus ada aturannya. Harus ada yang dipatuhi di situ. Dan setelah rumah itu ada agar tetap nyaman bagaimana? Harus ada penjagaan di sini. Tidak boleh kita membuat rumah mewah istimewa tapi tidak dirawat. Besok ada bocor di sana tidak dirawat hancur di sini tidak dirawat, roboh di sini tidak dirawat, rumput tumbuh di halaman rumah, maka semuanya tidak indah. Maka di sini harus kita perhatikan mulai dari sebelum membangun, di saat membangun, dan setelah membangun ini harus perhatikan semuanya dan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Dan bagi kita yang sudah, sudah mempunyai anak, harus benar-benar kita arahkan ini untuk anak kita. Dan bagi kita yang sudah hanya bercerita masa lalu karena mungkin sudah berumah tangga, artinya Bagian yang pertama ini tidak akan kita lewati lagi. Akan tapi kita harus tahu untuk menerapkan hal ini buat anak-anak kita. Lalu tidak ada yang boleh menyesal setelah itu. Aduh, saya sudah begini ini bagaimana? Menyesal dalam arti jangan boleh terulang kepada anak kita. Karena kalau menikah cukup sekali saja. Indah, mesra sampai menuju Rasul ketemu Rasulullah. Jangan sampai nanti diulang saya nyoba ini kok nggak cocok. indah lagi, nyoba lagi, nyoba lagi. Ah, Masya Allah. Berapa betapa banyak kerusakan yang akan dibuat oleh orang-orang yang semacam ini mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka di sini ada tiga bagian dan bagian yang pertama yang akan kita bahas mungkin saat sebelum menikah. Mungkin kita punya anak-anak, mungkin adik-adik kami yang hadir saat ini adalah punya harapan menikah dengan istri yang benar-benar menjadikan kehidupan rumah tangga ini adalah indah di dunia dan di akhirat. Yang harus kita pahami bahwa keindahan yang kita cari bukan keindahan di dunia saja, tapi di balik ini ada setelah kehidupan dunia ada akhirat. Maka jika menikah jangan hanya berpikir bagaimana hidup sejahtera, uang melimpah ruah dan ketahuilah kesejahteraan dengan uang yang melimpah itu paling lama hanya 60 tahun, 70 tahun. Paling lama kalau minta perpanjangan umur 100 tahun dan saat ini jarang yang umurnya 100 tahun. Anggap saja umur kita sampai 100 tahun, anak kita umur 100 tahun dan ketahuilah setelah 100 tahun kemana? Kelihatannya hidupnya cukup di dunia tetapi ternyata dia tidak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya karena setelah 100 tahun dia harus masuk alam barzah dan di situ ada siksa. Belum lagi dibangkitkan di mahsyar, kecapean sampai masuk neraka karena kebahagiaan yang ia pahami ternyata hanya kebahagiaan, kebahagiaan sebentar, yaitu dunia. Maka harus kita hadirkan saat ini adalah pemahaman bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bukan saja di dunia ini, akan tapi juga di akhirat. Jadi kita rencanakan jauh-jauh hari. Dan ini harus kita hadirkan. Anak kita yang ingin mengambil pasangan, memilih pasangan, nak hadirkan makna bahwasanya engkau mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan bukan 60 tahun saja nak, tapi setelah mati ada kebahagiaan lagi di alam barzah, ada nikmat kubur, dan juga nanti di akhirat ada surga. Ini yang harus benar-benar kita hadirkan di dalam diri anak-anak pemahaman makna keimanan kepada kebahagiaan setelah kehidupan dunia ini. Yang lupa tentang hal ini akan menikah dengan seseorang asal yang penting banyak duitnya, ada pangkatnya dan sebagainya, terserah dia bakal mendidik saya atau tidak. Yang penting orangnya anaknya orang berharta, berduit, pangkat tinggi, hebat, masyhur, terkenal. Cukup menikah dengan itu dan selesai setelah meninggal dunia, setelah mati ternyata kebahagiaan itu tidak pernah dibawa. Akan tapi yang kita inginkan adalah kebahagiaan yang kita hadirkan pada kehidupan dunia ini hingga kita bawa kelak waktu kita masuk alam barzah hingga dibangkitkan oleh Allah bahagia dan masuk surga Allah adalah dengan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Maka yang harus kita hadirkan pertama-tama sebelum kita menikah adalah harus kita tanamkan di anak-anak kita makna kebahagiaan ini. Harus paham apa yang kita cari, nak. Orangnya cukup, orang tuanya kaya, Pak. Ma, orang tuanya kaya dan dia sendiri kelihatannya pekerjaannya juga mapan. Sebatas itu. Yang lain terus kita oh, lihat kalau sudah anak kita berhenti sampai di sini maka sesungguhnya saat itu anak kita belum mengerti makna kebahagiaan. Harus ditanya bagaimana sholatnya dia. Bagaimana kedekatan kepada Allah. Bagaimana baktinya dengan orang tua. Ini perlu. Sehingga dengan mengerti memahami makna kebahagiaan, kebahagiaan maka secara otomatis dia akan membuat kriteria pasangan yang harus dipilih. Dan kriteria ini harus senantiasa dihadirkan. Sepanjang dia mencari harus kriteria ini ada. Suamiku harus bagaimana sih? Istriku harus bagaimana? Harus ada. Dan lebih baik kita mempersiapkan dari awal, dipahamkan anak kita makna kriteria, sebelum terlanjur anak kita senang, dan itu masuk musibah. Kalau orang sudah senang dulu, kriteria ini dirobek. Pokoknya saya senang. Yang nggak sholat dilaporkan ke ibunya, sholatnya baik yang enggak katanya padahal dengan dia sendiri adalah kasar bilang sama orang tuanya kalem memang betul kata orang dulu ya zaman kita masih muda kita terlalu tua atau belum ini kalau sudah cinta melekat ada orang mengatakan tai kucing rasa coklat ini masya Allah jangan teh gula, gula gula jawa rasa coklat <laughs> gitu. jadi kalau sudah orang senang sudah apa saja akan dibela bohong ke orang tuanya salah karena tidak punya kriteria yang penting dirayu disapa, disanjung, oke, okay. ada orang ngomong di pinggir jalan aku padamu, didengar, SMS dibalas, terus ke bawah, seneng. Kriteria hilang. Semuanya hilang. Sehingga yang ada, pokoknya aku harus menikah dengan dia. Lalu setelah itu punya pemikiran yang lain. Bukan pemikiran memperjuangkan keselamatannya di akhirat, tapi memperjuangkan bagaimana saya ketemu dia. Dan ini berbeda. Sehingga kalau yang diperjuangkan agar aku ketemu dengan dia, mulailah saat itu dia berbohong dengan orang tuanya. Lihat. Na'udzubillah, bayangkan. Jika ada anak membela calon pasangannya dengan berbohong kepada orang tuanya, apa yang dicari di balik ini? Dan kadang-kadang begitu rela dia membela pasangannya ini yang belum halal, sampai menyakiti orang tuanya. Dan kami ingatkan adik-adik, jika ada seorang laki-laki rela meninggalkan orang tuanya lalu memperjuangkan Anda, ketahuilah Anda bakal dibuang. Wong orang tuanya mulai kecil didik ditinggal. Orang tuanya mulai kecil itu merawat ternyata masih dibuang. Bagaimana Anda yang baru kenal? Bisa saja menikah setahun, dua tahun dibuang juga kita. Karena apa? Ibunya saja ditinggal, bapaknya ditinggal. Maka sangat dungu kalau ada orang menerima bang, tolong bawa aku bang. Ibumu kan nggak setuju. Biarkan ibu, biarkan bapak. Yang penting aku padamu, hatiku padamu bang. Ayo pergi. Masya Allah. Oh, perempuan apa ini? Bapak ibumu yang sudah berjuang mulai kecil kau tinggal. Aku bakal kau tinggal. Saya belum punya perjuangan untukmu. Ini makna harus dihadirkan. Bapak ibunya sudah berjuang benar-benar saja masih ditinggal. Bagaimana calon pasangan? Maka kalau mengambil mantu pun kita harus benar. Jangan sampai mengambil mantu yang penting seneng sama anak anak kita. Baik sama bapak ibunya enggak. Bapak ibunya saja tidak dibaikin bagaimana kita calon mertuanya. Dan ini harus, cara pandang ini harus perlebar. Jangan yang penting cocok, seneng. Apalagi dengan kesombongannya, nanti saya atur. Biasanya seorang laki-laki yang mengandalkan kemampuannya, kalau masalah istri itu, yang yang penting kalau masalah istri yang penting orangnya cantik, kaya, masalah akhlak kan saya bisa bina nanti. Masalah ilmu kan setiap saya mau tidur saya kasih. Lah ini sombong dengan dirinya sendiri. Ha, sudah menikah tidak bisa itu semuanya. Kalau memang akhlaknya jelek susah. Disuruh sholat cemberut, suruh ngaji cemberut, suruh cemberut. Apalagi seorang suami capek. Kerja pulang ketemu istri cemberut, akhirnya ah terserahlah mau apa. Sudah punya anak, akhirnya ngomong, yang penting saya perjuangkan anak saya. Lihat, tidak pernah memperjuangkan kebenaran di dalam istrinya. Maka karena salah pilih. Jadi ternyata memilih ini adalah penting. Kriteria harus selalu ada di anak kita. Dan kriteria diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita menikah pilih yang kaya, iya. Kalau ada. Pilih yang ganteng, yang cantik, iya. Agar mata tidak nolah-noleh. Pilih yang punya keturunan dari luar warga yang baik, iya. Akan tapi ternyata Rasulullah dalam hadis sahih mengingatkan tiga empat hal tungkahul mar'atu li arba'in yang pertama adalah karena cantiknya ia, karena kayanya ia, karena tentang uh, nasab keluarganya ia, tapi yang terakhir adalah agama. Dan utamakanlah urusan agama agar kita tidak sengsara, agar kita tidak siap, tidak repot di dalam mengaturnya. Ternyata empat hal ini disebut oleh Rasulullah dan didahulukan Harta, kekayaan, harta dan ketampanan ternyata didahulukan oleh Rasulullah. Karena apa? Rata-rata manusia melihat di sini paham Rasulullah. Ini didahulukan. Tapi setelah didahulukan diingatkan, ah, rupanya bukan itu yang harus kau utamakan. Ini yang paling penting. Fadbar dini carilah yang ada agamanya. Yang kenal Allah, kenal Rasulullah. Ya ini kriteria yang dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus nantiasa ada di anak kita. Di anak kita, dan di kita yang hendak menikah adik-adik, maka harus ada kriteria agamanya dulu. Jangan melihat ini anaknya bos begini, anaknya pak ini, anaknya orang hebat begini. Maka ini adalah awal daripada kesalahan memilih jodoh. Lihat agamanya dulu, memang kecantikan menggoda. Harta juga menggoda. Apalagi di zaman orang sudah betul-betul saat ini terberdaya dengan urusan dunia. Akan tetapi jangan lupa bahwasanya yang paling diutamakan adalah urusan agamanya. Dan agama ini adalah yang menjadikan dia mudah diatur dan akan menyelamatkan kita. Akan tapi dengan harta dan kecantikannya, Masya Allah sungguh membahayakan kalau orang cantik sudah cantik nggak baik. Kita membela kecantikannya sampai kita dibawa kejelekannya pun mau. Dengan hartanya pun dia mungkin bisa mengatur. Apalagi saat itu kita diuji dengan kekurangan pasangan kita lebih banyak hartanya. Dia bukan orang yang soleh atau solehah maka akan ngatur kita dan kita akan diantarkan ke neraka. Betul yang disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Ali Badri Masyuri ternyata pernikahan bisa mengantarkan ke neraka. na'udzubillah min dalik. Maka ini kriteria harus ditanamkan di dalam diri anak-anak. Cara memilih. Memilih pasangan itu bahasa bangunan tadi memilih bahan yang benar. Bahan yang bagus, apa ada mau? Ada yang mau membangun, beli rumah, beli batu merah, beli semen yang palsu. Gak ada. Pengennya yang nomor satu dan mudah dijangkau. Jangan yang nomor satu yang harganya mahal nggak kecapean ya. Ini repot. Saya dapatnya harus orangnya cantik, kaya raya, anaknya pak pejabat presiden. Presidennya cuma satu. <laughs> Berarti ini membeli bahan yang mustahil untuk dicapai. Dicapai. Carilah dengan bahan yang paling istimewa, yang bagus, yang bisa dijangkau, yang bisa kita beli. Ibaratnya seperti itu. Ini mempersiapkan bangunan. Mempersiapkan rumah. Bangunan fisik, bangunan fisik, atau bangunan maknawi Bangunan fisik pun orang mudah memahami, cari bahan yang bagus, yang rapi, yang cocok, sesuai dengan petunjuknya insinyurnya. Beli yang begini, begini insinyurnya, insinyur rumah tangga ini Rasulullah. Rasulullah menganjurkan harus punya rumah tangga yang mawaddah warahmah, punya kasih sayang, saling mencintai. Tapi harus bahannya kita cari melalui petunjuk ya Rasulullah, bagaimana saya harus memilih jodoh pasangan. Teringat Sayyidina Umar ibn Khattab berkenaan dengan memilih pasangan. Ada seorang anak kecil datang anak ada seorang anak laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai khalifah, kewajiban apa yang harus dilakukan seorang bapak sebelum anak itu terlahir?" Kewajiban apa yang dilakukan oleh seorang anak, seorang bapak terhadap anaknya sebelum anaknya itu lahir? Jadi ada kewajiban sebelum anak lahir. Dijawab oleh Sayyidina Umar, kewajiban seorang bapak terhadap anaknya sebelum anak itu lahir adalah memilih ibunya yang benar. Ini kewajiban pertama bagi para calon suami. Kewajiban kita kepada anak kita ternyata adalah memilih ibunya yang benar. Sama, wahai adik-adik putri, kan begitu. Kalau ingin mendidik anak kita, kewajiban kita kepada anak kita adalah mencari suaminya yang benar. Seorang suami yang salah pilih, Masya Allah. Bangunan rumah tangga tidak boleh ditangani oleh istri saja atau suami saja. Semua saling memenuhi. Kalau suami mengandalkan dengan dirinya sendiri, saya bisa didik dan sebagainya. Nggak pernah, kami pun nggak pernah ketemu anak-anak di rumah. Yang lainnya begitu, apalagi yang punya karir, para dokter dan sebagainya sibuk. Putra-putra yang jalan calon dokter bakal sibuk, apalagi kalau dibuka oleh Allah balai pengobatannya ramenya setengah mati lah. Ini kan bakal ketemu anak jarang ini. Nah, karena sudah dipersiapkan di rumah, istri yang baik solehah, yang ngerti aman. Nah, ini yang saling melengkapi. Kalau ternyata salah, pilih, maka sebetulnya kita telah aniaya kepada anak kita sebelum anak kita lahir. Dapat bapak enggak bener, masya Allah. Ibunya capek didik dibawa keluar oleh bapaknya sebentar saja balik rusak lagi. Mau dibeneri oleh ibunya, bapak dibawa oleh bapaknya rusak lagi. Maka ternyata kewajiban kita adalah kepada anak kita sebelum anak lahir adalah memilih pasangan yang baik. Artinya yang memilih bahan yang baik untuk menghadirkan satu bangunan rumah tangga yang indah dan harmonis. Ini. Kemudian setelah kita memahami makna kriteria, yang pertama bagaimana memilih, kemudian kita paham kriteria-kriteria yang kita utamakan adalah urusan agama. Agama yang akan kita pilih bagaimana kedekatannya dengan Allah Bagaimana kedekatannya dengan orang-orang soleh. Kalau sepanjang hidupnya calon menantu kita tidak pernah kenal ustadz, kiai, pembimbing, maka kita akan repot. Kalau sepanjang hidupnya dia tidak kenal kenal agama, maka sangat repot. Urusan dunia tidak dihalangi oleh Islam. Oleh Allah tidak dilarang. Ambillah karir setinggi-tingginya. Ingin menjadi seorang insinyur, seorang pakar politik, seorang dokter yang spesial apa dalam karir yang sangat tinggi itu diperkenankan apalagi dalam irama menunaikan fardu kifayah akan tetapi fardu kifayah fardu yang manslahatnya untuk orang banyak akan tetapi harus tahu dasar yang meniti karir tinggi harus iman akhlak sebab kalau ternyata anak-anak kita karirnya tinggi akhlaknya tidak ada maka ketahuilah ketahuilah di saat akan berbuat maksiat maksiatnya gede. Kalau anak yang bodoh tidak mengerti, kalau bermaksiat di kampung paling paling banter nyuri jemuran, nyuri ayam. Tapi kalau sudah kita ajari ilmu politik kelas tinggi, jadi pejabat-pejabat yang nggak benar. Siapa yang nyekolahkan dulu? Bapak ibunya. Bapak ibunya di rumah sujud rukuk banyak. Tak tanya setiap hari kita dapat kiriman dosa karena anaknya nggak benar. Nah, ini yang harus perhatikan. Maka agama, basic agama harus ada. Dikenal kena anak, kepada para masyayikh. Sehingga kalau sekolah di tempat yang jauh kalau bisa ditelepon. Nah, tolong cari pembimbing di sana. Tidak puas tidak dengan kepercayaan kepada anak, tidak boleh percaya begitu saja. Kalau perlu kita datangi ke sana, kita kenalkan dan kita pasrahkan tolong, yai bimbing anak saya biarpun seminggu sekali datang, tapi kalau macam-macam sudah pokoknya dibentuk pak asal benar. Keluar jadi seorang insinyur yang benar, pakar politik yang benar. Nah ini, tidak harus nyantri, di pesantren juga banyak orang yang salah niat, ternyata keluar pesantren sama aja yang lainnya. Jadi emang kebaikan itu adalah ditanamkan di dalam hati dan lingkungan memang membantu. Tetapi yang lebih hebat itu orang baik di luar pesantren. Kalau di dalam pesantren memang setiap hari dikasih wejangan. Tapi lebih hebatnya ini tidak di lingkungan pesantren. Lingkungan akademi umum, apalagi lingkungan harta, lingkungan kemewahan. Kok bisa istiqomah anak ini? Maka dia sangat istimewa. Maka anak-anak kita pun kita harus kita jadikan istimewa. Engkau boleh jadi dokter, nah oleh jadi insinyur, tapi ingat, insinyur yang istimewa. Semangat dakwahnya tinggi, kecintaan kepada Allah, ada rindu kepada umat Islam, kepada rindu kepada ridho, anak Allah tinggi. Ini yang harus kita hadirkan makna ini. Memilih ibunya yang baik, melilih memilih bapaknya yang baik. Ini adalah untuk mewujudkan keindahan. Salah pilih di sini, masya Allah repot ngaturnya, keharmonisan susah diwujudkan. Sebelum kita berbicara nanti insya Allah bagian yang kedua. Bagaimana setelah menikah duduk bareng dan sebagainya. Kalau ribut bagaimana menyelesaikannya. Itu itu nanti. Susah dibetulkan di situ kalau bahannya di sini itu nggak benar. Tapi kalau bahannya benar, cara pilihnya benar, maka ini akan sangat mudah untuk membenahi di saat di dalam perjalanannya nanti ada sesuatu. Dan ketahuilah, memang dalam hidup ini tidak ada yang mulus, ada janggal, tapi ternyata kejanggalan bagi orang yang ngerti bahan hanya untuk menjadikan indah saja. Allah sengaja diganjel sedikit, ah, akhirnya akurnya ahli Allah, suaminya orang insaf, istrinya insaf, tak tahu peributnya sehari tadi, malah menjadikan dirinya kayak pengantin baru lagi. Kan begitu. Karena apa ngerti caranya? Tapi karena bahannya sama-sama rusak, oh egois, eh, cerai dah tuh bagi harta ini, oh, pokoknya ini, kamu maju gara-gara saya, sama kamu, oh, ribut, nggak intinya, nggak ada insaf. Karena bahannya memang bahan asal ambil. Bahannya bukan bahan pilihan. Maka akan menjadikan hidupnya ini susah. Mau dibenerin susah, didatangkan puluhan kekasih Allah untuk betulin susah. Bahannya rusak, ini mau dipangkas yang mana ini? Mau ini batanya tidak cocok memang, besinya nggak cocok, ini nggak cocok, susah. Maka dari itu saat ini sebelum melangkah kepada pernikahan harus memilih bahan. Kemudian di dalam memilih bahan harus dengan cara yang benar. Ini yang ketiga. Jangan hanya yang penting saya dapatnya dapat anaknya orang soleh baik dan sebagainya caranya nggak benar. Dan cara yang nggak benar ini macam-macam. Jangan lalu beranggapan urusan dukun dukun nggak masuk di sini. Kalau dukun jelas salah, itu tidak ada ada semua dukun harus pakai guna-guna biar dia senang. Yang penting dapat orang soleh. Bagaimana mendapatkan orang baik dengan cara yang nggak baik? Nggak baik dia. Nah khusus masalah ini kita ingatkan ada orang datang kepada kita. Tolong Buya saya pengen doa biar istri saya seneng. Saya pengen mahabbah biar istri saya itu lengket dengan saya. Ah, ini nggak bener ini kurang ajar. Sudah istrinya baik, kamunya nggak baik, salah. Ada ilmu guna-guna yang luar biasa, apa? Berakhlaklah yang baik, sayangi dan cintai istrimu, maka itu guna-guna yang sesungguhnya. Nanti istrimu akan senang sendiri. Jangan sampai kita istrinya senang, dianya masih dalam keadaan yang nggak karu-karuan. Akhirnya istrinya cintanya cinta di luar kesadaran yang nggak benar. Tapi bab dukun nggak masuk di sini. Maksud kami adalah cara mencapai bahan itu adalah bahannya bagus. Tapi cara mengambilnya nyuri, ya nggak boleh. Mencuri, mencuri itu artinya melanggar aturan jual beli yang benar. Ini juga nggak boleh. Mungkin bahasa kita sekarang ini adalah melakukan pertemuan yang haram itu mencuri sebetulnya katanya mau cara cari bahan yang baik. Kok dikotori makna bahan ini? Mungkin anak-anak muda banyak yang tidak cocok dalam hal ini. Senang dulu, jalan bareng dulu, janjian dulu sebelum nikah. Nah, ini adalah termasuk mengambil bahan yang tidak benar. Bahannya bagus. Orang soleh itu anaknya orang soleh, anaknya baik. Nah, tak tahunya, mulai dari kenalan SMS. Nah, SMS, berjanjian, ketemu dan sebagainya. Biarpun bahannya baik, ternyata kita sendiri yang merusak. Artinya kita tidak menginginkan bahan yang baik. Kalau bahan baik itu bagaimana? Kita sendiri menjaga, Masya Allah harus saya jaga. Pakai truk yang bagus. Awas jangan truk yang anu ya. Nanti bagaimana? Sopirnya hati-hati. Ini bisa pecah nanti di jalan. Nah kan begitu. Karena kita menghargai bahan ini. Jangan bahannya kita rusak sendiri. Artinya kita sendiri belum bisa menghargai bahan. Katanya pengen istri yang solehah dibawa kemana-mana. Katanya ingin suami yang soleh diajari untuk ketemu kencan bareng berdua. Ini artinya kita belum paham makna bahan yang bagus. Dan ini kejadian di zaman ini umum sudah akan tapi apapun bentuknya kita harus tetap dibicarakan dan sampaikan bahwa hal yang semacam ini harus benar-benar diperhatikan. Memilih bahan yang bagus dan ambillah bahan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita berbicara tentang cinta, cinta itu ajaib. Tanpa sebab tiba-tiba orang sudah senang. Tanpa apa-apa. Masya Allah, terima kasih. Astagfirullah. Cinta ini ada hubungannya adik-adik dengan cinta. Para hadirin hadirat cinta, mungkin cinta itu bahasa bahasa yang mudah diucap tapi untuk menjelaskannya sulit. Sehingga kata pakarnya cinta adalah nilai spiritual yang primitif. Tidak mulai dari zaman dulu sudah ada ya. Dan transcendent itu tidak bisa dijangkau oleh bahasa bahasa susah untuk dijelaskan. Susah untuk dijelaskan. Cinta adalah nilai yang susah dijelaskan. Di saat orang ingin berbicara tentang cinta, saat itu sudah bingung. Ah, cinta adalah ah, cinta adalah apa itu cinta? Nah, karena cinta itu makna, bukan kalimat terucap aku cinta padamu belum tentu. Aku sayang padamu belum tentu, bukan itu cinta. Akan tapi cinta akan hadir dalam makna pengabdian dan membela yang dicintainya. Kalau Anda betul-betul mencintai calon pasangan Anda, akan menjaga Anda, pasangan Anda agar tidak masuk neraka. Kalau ada seorang mengatakan, aku cinta kepadamu, dek, tak taunya belum apa-apa memegang tangannya, artinya pengen memasukkan neraka pasangan kita. Dan itu tidak cinta. Syahwatnya yang berbicara. Tangannya halus, wajahnya cantik. Ah, ah, ah, Masya Allah. Itu adalah bukan cinta lagi. Dan ini adalah untuk anak-anak kita dan kita mungkin punya cara yang berbeda dulu. Akan tapi apapun yang cara yang kita ambil dalam mengambil jodoh, mengambil pasangan, itu pelajaran buat kita. Jika dulu salah sudah diam saja disimpan, nggak usah cerita kepada yang lainnya. Nggak usah diceritakan kepada anak-anak, tidak usah kita menyesal kepada Allah, mohon maaf kepada Allah. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala selesai. Baru nanti kita mendidik anak kita bagaimana cara memilih jodoh yang baik. Bahan harus dijaga. Maka mohon maaf istilah ta'aruf saat ini yang sering kita dengar di sebagian tempat istilah perkenalan sebelum menikah. Perkenalan tidak dilarang oleh Islam tapi dalam irama yang dihalalkan oleh syariat Islam. Bertemu hanya bertemu laki-laki dengan perempuan bukan dilarang asalkan masing-masing ada mahramnya. Wanita ada yang menemani, bapaknya, abangnya dan sebagainya. Kemudian semuanya pun dalam irama yang menutup aurat mereka yang terjaga sehingga tidak terjadi keharaman di dalam pertemuan. Dan setelah itu cukup selesai. Bukan langsung saya pengen ketemu lagi, pengen ngobrol lebih panjang. Ketahuilah kalau kita itu pengen karakter, tahu karakter orang yang sesungguhnya, bukan harus dengan berpacaran. Mungkin ada sebagian teori yang dihadirkan oleh pakar-pakar yang belum kenal Nabi Muhammad. Kalau ingin menjalin hubungan indah, kita harus tahu. Tapi ya dengan dijelajahi sendiri, ketahuilah. Ini adalah cara yang salah. Tahu dengan dijelajahi sendiri maka dengan menjalin cinta terlebih dahulu pasangan pacaran. Alasannya apa? Agar saya lebih tahu tentang karakternya dia. Saya pengen tahu tentang dirinya sesungguhnya. Oh, ketahuilah kalau orang lagi pacaran banyak bohongnya. Hmm, sebelum berangkat tuh mandinya 4 jam tuh. Minyaknya dipakai semuanya. Giliran sampai di rumah baunya balik lagi. Ah, di depan orangnya masya Allah di depan calonnya ini pacarnya ini kalau sholat khusyuk karena karena pacarnya ini ustadz. Karena pacarnya ustadz, dia pengen gaet ustadz. Oh, kok sholatnya baik dan sebagainya. Ngomongnya kalem. Namanya orang lagi pacaran, masa ngomong ngomong kasar-kasar. Gak ketahuan aslinya. Tapi Rasulullah ngajarkan kalau kamu ingin seseorang, jika engkau laki-laki menginginkan seorang perempuan, kirim anak bibikmu atau kirim bibikmu kepada dia suruh duduk seminggu ketahuan aslinya. Bisa suka gunjing orang atau tidak, suka ini seminggu saja sudah. Suruh duduk bareng, ah, suka bangun malam atau tidak. Cara ngomongnya bagaimana. Tapi jangan kita ketahuan. Kalau ketahuan sama juga. Nanti action. <laughs> Kirim orang yang nggak tahu-tahu aslinya. Kan kita yang kita cari itu bahan yang asli. Bukan bahan yang dipalsukan. Kita selidiki. Dengan cara orang lain, jangan kita. Sungguh, di samping cara berpacaran itu sering kita banyak tertipu. Lebih dari itu alangkah banyaknya bahaya. Kalau seminggu sekali kita bertemu. nah untuk bilah mindalik, Sementara program nikahnya adalah lima tahun lagi setelah selesai kuliah, seminggu sekali ketemu lihat 4 kali 12 berapa? 48. 48 kali penkalikan 5. 240. 240 kesempatan untuk jatuh dalam zina. Belum lagi mati.